Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, perhatikan baik-baik di situ, halaman 161 bagian tengah bawah itu. Tsumma qala fadril furuq fadril Furoko. maka hendaknya kamu ketahui perbedaannya. Perbedaan masalah apa sih? Perbedaan masalah untuk menghukumi itu harus butuh sebab dan juga ada enam syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, nggak ada sebabnya, maka nggak bisa kita hukumi. Faham ya? Suatu kewajiban itu jadi wajib karena sebabnya ada. Antum surat duhur, kenapa wajib? Karena sebabnya ada, yaitu masuk waktu. Kalau surat duhur dan sepuluh pagi, boleh nggak? irbat. Enggak boleh, enggak wajib. Salat zuhur 10 jam 10 pagi ya rusak salatnya karena belum masuk waktunya. Itu namanya sebab. Jadi sebab inilah yang mengakibatkan antum diwajibkan salat zuhur. Sebabnya karena masuk waktunya. Mohon insyaallah. Ayo eh, na'am. Kita lihat yakni i'rif al-harqa bainal ashya al-mujibah allati tujib asy-syai' wa hiya asbab. Ketahuilah perbedaan antara perkara-perkara yang mengharuskan untuk apa sesuatu itu menjadi wajib yaitu asbab sebab-sebab. Nah, barakallahu fikum sebab-sebab. Wa bainal asya' allati takunu syartan li sihhatis syai'. Dan antara perkara-perkara yang itu menjadi syarat untuk sesuatu tersebut dikatakan sahih. Seperti apa kemarin? Zakat mal. Zakat harta itu nah barakallahu fikum wajibnya karena nisab atau karena e, haul Wajibnya karena nisab atau karena haul? Nisab. Nisabnya itu dari telewati kemarin ya. Kalau sudah mencapai nisab walaupun belum sampai haul dia boleh menzakatkan. Karena haul itu syarat. Haul setahun penuh itu syarat-syarat untuk apa? Nah barakallahu fikum penyempurna zakat tadi itu. Inilah illa kalau sudah sampai nisabnya walaupun belum setahun boleh dia zakatkan hartanya. Nah, kita lihat sini. Bal naqul inna qawlahu fadril furuqa yashmal hadha wa ghairah. Ucapan beliau di sini hendaknya kamu ketahui perbedaannya, perbedaan-perbedaan mencakup ini dan juga yang lainnya. Maksudnya mencakup sebab dan juga syarat. Wa anahu yanbaghi lil-insan an ya-, an yufarriq baina jami' abwabil ilm. Dan bahwasanya selayaknya sepantasnya seorang itu mampu membedakan antara seluruh bab-bab ilmu. Harus bisa membedakan. Bab fikih lain dengan bab apa? Nah, barakallahu fikum mustalah, ya enggak? Bab mustalah lain dalam bab usulan itu. Harus bisa bedakan jangan sampai Ilmu usul itu apa sih? Ilmu usul itu ya ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih ilmu nahwu. Berarti enggak bisa bedakan dia. Fikih lain, usul lain, nahwu lain. Bahasa Arab lain. Itu caranya apa? Caranya kita harus wajib mempelajarinya sehingga bisa membedakannya. Faham belum? Contohnya antum ditanya, "Ya akhi, apa sih ilmu faro itu? Ilmu faraq itu ilmu bahas, bahas masalah ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin." Faham enggak berarti orangnya? Enggak paham, harus bisa bedakan faro itu itu pembagian warisan. Paham ya? Ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, itu harus bisa bedakan. Bab-bab ilmu harus dibedakan. Fa masalan sebagai contoh, al-ijarah wal ju'alah. Ijarah itu perkontrakan. Antum ngontrakkan barang, ngontrakkan rumah, ngontrakkan lahan, ngontrakkan nah barakallahu fikum motor atau barang, itu namanya perkontrakan. Itu ijarah namanya. Wal ju'alah lain. Ju'alah itu atau menjadikan karyawan orang untuk kerja di rumah antum atau gaji, bayar namanya karyawan, namanya ju'alah. Paham belum? Antum punya barang berat, minta tolong sama si A, si A, tolong bantu angkatkan barang ini ke tempat si B. Nanti tak kasih ongkirnya, pas kirimnya. Itu namanya ju'alah. Paham belum? Ju'alah itu menjadikan karyawan, menjadikan karyawan kerja dia menggaji namanya ju'alah namanya. Paham ya? Beda enggak dengan perkontrakan tadi? Beda. Kalau perkontrakan antum kontrakan barang gitu loh kontrakan rumah, orang datang kontrak rumah tersebut bayar per bulan, bayar per tahun misalkan. Itu perkontrakan namanya. Tapi kalau jualah ini tidak. Antum di rumah, bos lah taruh antum bos di rumah nyuruh orang kerja di rumah antum atau kerja bangun rumah, antum gaji dia. Gaji karyawan namanya jualah. Menjadikan karyawan untuk bekerja antum yang gaji namanya jualah. Faham masalah perbedaannya bisa Eh wa na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azza wa berikutnya 6 Kata beliau adun amalun. Contohnya adalah ijarah oleh ju'alah. Kilahuma adun amalun Masya Allah. Kedua-duanya transaksi amalan. Kerja semuanya. Perkontrakan kerja atau enggak? Antum ketika punya rumah banyak atau kontrakan, atau kerja enggak antum? Kerja walaupun antum di rumah santai kipas-kipas uang enggak masalah, tapi aturan kerja. Maksudnya punya kerjaan-kerjaannya apa? Kerjaannya ngontrakkan rumah. Kerjaan. Paham belum? Kemudian antum jadi bos eh, borongan antum terima semuanya, kemudian antum mencari karyawan untuk mengerjakan proyek tersebut. Antum kerja enggak? Kerja gitu loh ya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Wanang kata kata beliau di sini barakallahu fiikum. lakin bainahuma furuqun katsirah dzakaraha ulama. Tapi di antara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang banyak yang disebutkan oleh para ulama ini jelas. Perbedaannya jelas sekali. Perkontrakan itu antum mengontrakkan barang, bukan mengontrakkan orang kontrakan barang, barang itu dikontrak sama orang, rumah atau motor atau mobil, rental atau masuk dan berkontrakan itu. Faham maksudnya? Tapi kalau jualah itu antum menjadikan karyawan kerja di rumah antum atau kerja untuk membikin suatu proyek, paham ya itu namanya apa? Jualan. Berikutnya. Wa kadzalikal fard wan nafl kilahuma salatun wa ma'a dzalik yufarraq bainahuma. Masyaallah. Seperti contohnya al-fard dan nafl, salat wajib, salat sunnah, dua-duanya salat bukan? Dua-duanya sholat bukan bang? Sholat, sholat wajib juga sholat, sholat sunat juga sholat. Tapi ada bedanya nggak Abdurrahman? Ada bedanya. Perbedaannya sangat besar. Sholat wajib itu kan kewajiban per individu, nggak bisa digantikan. Sholat nafl, sholat sunnah. Sholat sunnah kalaupun dia nggak mengerjakan karena ada udur, nggak berdosa dia. Tapi kalau sholat wajib, wajib dikerjakan. Tapi sama-sama sholat gitu loh. Sama-sama sholat. Faham Kalau sholat wajib, sholat lima waktu itu kan kewajiban per individu nggak boleh digantikan, nggak boleh antum nyuruh orang menggantikan salat antum itu nggak bisa. Itu salat wajib seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wa kadzalika fi shiyam wasadaqah. Seperti itu pula dalam masalah puasa dan sedekah. Sekarang puasa Senin Kamis puasa bukan? Puasa. Ramadan puasa bukan? Puasa. Nah, sama-sama puasa itu bedanya ada enggak, pak? Ada bedanya. Bedanya apa? Puasa Ramadan wajib. Puasa Senin Kamis sunnah, tapi sama-sama puasanya. Itu harus tahu ya. Jangan sampai antum gagal paham kemudian tidak mengetahuinya. Perbedaan seperti itulah penting untuk kita mengerti. Faman taraqal ilm wa faman nafamin famin turukil ilmi wa tahsinihi wa hasrihi wa jam'ihi an ya'rifal insanu al-furuqa baina abwabil ilmi masyaallah. Ini catatan kaki penting sekali ini. Kata beliau termasuk metode, prinsip jalan dalam masalah ilmu ini wa menghasilkannya, wa hasrihi membatasinya, wa jam'ihi mengumpulkannya. Apa caranya? Metodenya apa? An ya'rifal insanu al-furuqa abu abwabil ilm. Hendaknya orang itu tahu cabang-cabang, tahu perbedaan-perbedaan antara bab-bab ilmu yang ada. Kalau antum nggak tahu bingung nanti. Anak bertahun-tahun belajarnya ilmu fikih terus. Padahal sudah belajar mustalah, belajar usul juga, tahunya itu usul itu juga fikih itu loh Taunya mustalah itu fikih itu. Jadi nggak ya bisa bedakan dia. Ya. Jangan harus bisa bedakan. Kitab yang antum pelajari itu upaya antum tahu. Tahu kitab tersebut masalah apa yang dibahas. Jangan cuman ikut-ikut, mutaminah ikut, jurumnya ikut. Tanya, kita masalah apa sih? Jurumnya itu, jurumnya itu masalah usul. Nah, di situ udah gagal paham dia. Awal permulaan diperhatikan baik-baik kitabnya bahas masalah apa. Harus tahu antum. Antum menghafal arba'in nawiyah. Arba'in nawiyah itu masalah apa sih? arba'in nawawiyah itu bahas masalah faraid tuh <laughs> kan. Paham ya? Jauh enggak, Bang? Jauh. Dia harus tahu arba'in nawawiyah itu kumpulan hadis sahih 42 hadis kan itu. Paham ya? Nah, kemudian nanti ditanya, antum belajar apa sekarang mutamimah? Mutamimah itu masalah apa sih? Mutamimah itu masalah mustalah hadis katanya. Gagal paham enggak itu? Gagal paham karena mutamimah itu masalah nahwu. Paham belum? Baik baru masalah hadis. Jadi upayakan ketika megang kitab itu tahu kitabnya itu apa isinya apa yang diajarkan. Jangan cuman ikut-ikut, selesai-selesai, bukan itu. Paham ya? Karena tujuannya penting nanti kalau ditanya antum paham dan tahu jawabannya, kan itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Kata beliau, fa inna hadza min ahsan ma Inilah keadaan yang paling bagusnya. Tahu perbedaan bab-bab ilmu yang ada. wamin min wasa wasailil ilm dan termasuk sarana ilmu yang paling penting yang ini tahu perbedaannya. Kalau nggak tahu perbedaannya bingung nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Eh, qala ta'ala ta'ala ber, eh, berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala menjadikan untukmu apa? Furqan, pembeda. Eh, wah. Jadi di sini sayangnya furqana pembeda. Pembeda antara al-haq wal, wal batil. Wasamallahu kitabahu furqanan. Ini perhatikan ini. Allah Taala menamakan Al-Qur'an dengan Furqan. Kenapa? Faqal Maka di sini Allah Taala menamakan Al-Qur'an dengan Furqan. Kenapa Furqan? Eh? Karena pembeda, pembedaan antara hak dan al-batil itu namanya dinamakan Furqan. Faqal tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha agung Maha suci Allah Taala zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Siapa hambanya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Wa ullifa fi hadha kutub fi hadha kutubun misal al-na'am misal al-furuq li Dan telah dikarang kitab yang semisal seperti ini. Nah, barakallahu fikum dikarang kitab-kitab seperti ini seperti al-furuq miliknya siapa karyanya al-Imam az Az-Zurairani. Nah, kitab ini Anda juga belum pernah lihat ya, tapi ada kitabnya itu ya. Nah, Idah Dalail fil Farq Bainal Masail. Naam. Walakinahu rahmallahu taala ya'ti bi asya' ghair mutahaq muttafaq 'alaiha wa fihi nadhar. Tapi beliau di dalam kitab tersebut mendatangkan perkara-perkara yang belum disepakati dan ada kritikan. Masih ada kritikan. Wa mithl kitab Al-Asbah wa Nadhair. Dan contoh yang lain adalah kitab Asbah wa Nadhair. Asbah wa Nadhair itu di dalamnya sesuatu yang ada kemiripan-kemiripan tapi beda gitu loh. Sinonim, paham ya? Sinoniman gitu, persamaan kata. Katanya itu tulisannya beda tapi maknanya sama. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, fa innahu la ba'sa bihi lisuyuti karya Imam Suyuti tadi ya ala syuwan dha'ir tadi lisuyuti fa innahu la ba'sa bihi enggak masalah wa misal kitab al-qirafi juga kitabnya al-qirafi kitab apa namanya al-furuq al-qirafi ma'ruf kan eh, Ahmad bin Ahmad bin Idris Al-Qirafi. Abu siapa itu? Abu Abbas kan? Abu Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi yang kalamnya ma'ruf sering atau hafal itu apa itu? Wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah ma huwa al-jahl. Fastahid fi izalatihi anka masata'ta. Sumber kerusakan dunia dan akhirat itu kebodohan. Sumber kerusakan dunia dan akhirat apa? Kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu. Naam semampumu. Karena anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama al ilm fastahis fi tahsinihi masatata wallahu huwal mu'in al khair kulli itu kalamnya al-Khirafi ma'ruf kan dalam kitab al-Furuq kalamnya Abdul Abbas Ahmad bin Idris apa artinya sebaliknya sumber kebaikan dunia dan akhirat itu sumbernya ilmu maka bersungguh-sungguhlah kamu mencari ilmu semampumu dan Allah taala lah yang akan menolongnya jadi kita dalam mencari ilmu jangan mengandalkan kekuatan kita tapi pertolongan Allah taala kalau antum kita ditolong bagaimana enggak dapat ilmu itu Ya enggak? Oleh karena itu dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim apa lafadznya? Ihris ala ma yanfa'uk apa berikutnya? Wasta'in billah. Wala ta'jis. Semangatlah kamu di dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat untukmu, ilmu dan semisalnya. Kemudian wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jis dan jangan putus asa. Ya, wa na'am. Berikutnya. Kita lihat lagi apa kata beliau di situ. Qalu wantabih. Naam. Ucapan beliau wan tabih perhatikan ai kun nabihan. Jadilah kamu itu orang yang nabihan. Apa nabihan yang Arabnya? Ayo sudah kita lewati pembahasannya kun nabihan. Nabihan yang Arabnya apa Ibrahim? Kana yakunu kun kaunan. Kun nabihan. Nabihan sebagai apa? Ah. Khobar kun Isimnya mana Abdullah? Terus kun. Ada takdiru Ewa. Ingat-ingat ya, jadi karena wa itu beramal. karena yakunu kun kaunan, kun mustahidan, kun taliban, kun nabihan. Nabihan sebagai khabar kun. Isimnya di dalam kun itu dhamir mustatir, uzuban takdiruhu anta. Berikutnya, jadilah kamu orang yang perhatian lil furuq, perhatian terhadap perbedaan-perbedaan fa innaha qad takunu daqiqatan. Karena terkadang perbedaan itu tipis. Tipis. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? rumit. Sehingga perbedaan tersebut harus kita ketahui. Nah. Kita lihat lagi barakallahu fikum hafizakumullah apa kata beliau masalah tun permasalahan kulna bahwa permasalahan faqulna inna syai'a qabla sababihi la yasih. Sesungguhnya na'am barakallahu fikum sesuatu itu sebelum datang sebab itu enggak enggak sah. Naam. Wa ba'da sabab dan setelah sebab na'am wa qabla syarat dan sebelum syarat yasihu bidalil kafarah. Maksudnya apa? Maksudnya na'am barakallahu fikum na'am permasalahannya kata beliau sesuatu itu sebelum datang sebab itu enggak sah. Na'am barakallahu fikum enggak sah. Sekarang sesuatu itu nam sebelum datang apa? Sebab tidak sah. Wa ba'da sabab dan setelah datang sebab maka mana syarat dan sebelum syaratnya sihul bidal kafarah barakallahu fikum. Kita lanjutkan tadi, kita ulangi dikit. Masalah pun permasalahan kulna kita katakan inna syai'a qabla sababihi la yasih. Sesuatu itu sebelum datang sebabnya enggak sah. Salat duhur sebelum waktunya sah enggak salatnya? Sah enggak? Enggak sah walaupun salat jamaah. Walaupun salatnya 4 rakaat, salat duhur jam 9 pagi. Salat apa coba? Salat duhur katanya enggak sah karena belum datang waktunya wa ba'da sabab wa qabla syarat tapi kalau setelah datang sebabnya syaratnya belum ada yasihu tetap sah bidalil kafarah dengan dalil kafarah itu paham ya contohnya apa contohnya barakallahu fikum antum sumpah wallahi demi Allah aku tidak akan masuk ke rumahnya si fulan sumpah nah setelah sumpah itu antum ternyata ingat si fulan itu sunni salafi si fulan itu orangnya baik Akhirnya karena ingat itu antum membatalkan sumpahnya itu loh. Enggak jadi sumpah. Paham ya? Karena antum sudah membatalkan sumpahnya, nah walaupun antum belum masuk ke rumah si fulan, bayar kafarah dulu. Karena sudah membatalkan sumpah. Melanggar sumpah. Paham ya? Kafarahnya tiga pilihan, imam bebasan budak atau memberi makan berapa orang? 10 orang miskin sampai kenyang atau puasa tiga hari berturut-turut. Mahum kafarahnya nih sebelum antum masuk ke rumah si fulan tadi itu. Kan ada dua cara, masuk dulu baru kafarah boleh atau kafarah dulu baru masuk enggak masalah. Mohon salat. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wal farqu bainama wa na'am kata beliau, lakin as salah idza wujida sabab wa huwa dukhul waqt. Tapi kalau salat masalah salat, apabila dijumpai sebab yaitu masuknya waktu, wa Kemudian dia salat fi takhalluqi syartin min syurutiha bersamaan meninggalkan apa? salah satu syarat daripada syarat-syarat yang ada fa innaha la tasih famal Nah, kenapa sekarang kalau salat kok enggak sah? Nah, perhatikan. Kalau salat kenapa enggak sah kalau meninggalkan syarat? Sebabnya udah ada padahal. Kok dibedakan kenapa gitu loh ya? Kenapa? Nah, barakallahu fikum kok dibedakan kalau salat enggak sah padahal kalau kafarah sah. Kafarah Nah barakallahu fikum kalau sebabnya ada sah walaupun syaratnya enggak enggak dipenuhi atau syaratnya belum dia lakukan. Tapi kalau masalah salat sebabnya sudah ada, syaratnya kok dia tinggalkan sah salatnya bagaimana cara mensinkronkan menggabungkan ini? Wal jawab annaqul jawabannya kita katakan hadza khairu hadza. Ini bukan ini. Paham belum? Masalah sumpah ini, masalah kafarah ini bukan masalah salat. Paham ya? Bukan masalah salat. Mohon insyaallah. Eh, na'am. Bukan masalah apa? Bukan masalah salat. Ayo, kita lihat di sini. Rahmatullah. Fa innal asla anna syai'a la yatim illa an tatimma syurutu. Karena hukum asalnya sesuatu itu enggak sempurna kecuali sampai sempurna syarat-syaratnya. Sesuatu itu enggak dikatakan sempurna sampai sempurna apa syarat-syaratnya. Wal farqu bainahuma wadhihun. Perbedaan antara keduanya nampak dan jelas. Salat sama sumpah itu beda atau sama antara? Beda. Kita lihat. fana zukira fil qaidah huna makna. Maka yang disebutkan dalam kaidah ini maknanya apa? Idza uliqa al fi'l ala syartin apabila suatu perbuatan digantungkan kepada suatu syarat laisal fi'l matrukan fihi syart. Nah, barakallahu fikum digantungkan apa atas suatu syarat laisal fi'l matrukan bukan berarti fi'il ditinggalkan. Padanya syarat-syaratnya ada. Paham belum? Nah, bukan berarti syaratnya ditinggalkan itu bukan. Perbuatan tersebut bukan berarti ditinggalkan. Wal misalnya ladzi dzukira fil mas'alah dan contohnya yang disebutkan dalam masalah ini, nam fi'lun fata fihi syartun syurut. Perbuatan yang terluputkan salah satu syarat daripada syarat-syaratnya. Belum. Amma fi'lun rutiba ala syartin walahu sababun. Adapun perbuatan yang apa? ditimbulkan atas suatu syarat dan dia memiliki sebab fanaqul idza fa'altahu ba'da sabab wa qabala syarat fala ba'sa contohnya tadi itu antum diwajibkan zakat harta itu kalau apa datang sebabnya paham ya syaratnya apa haul sebabnya apa nisab nah sekarang terikat di sini terikatnya apa terikatnya terikatnya adalah intinya wajib zakat itu kalau sudah mencapai nisab. Walaupun apa? Belum mencapai apa? Haul setahun penuh. Paham ya? Tapi setahun penuh itu syarat. Syarat sempurnanya gitu ya. Kalaupun enggak setahun penuh tapi nisab sudah sampai, tafadhal silakan dizakatkan. Zakat harta. Antum punya simpanan nabung nabung nabung nabung nabung harta antum ternyata setahun atau kurang setahun kok mencapai nisabnya kalau perak berapa kemarin 200 dirham. Senilai dengan berapa gram? 595 gram. 595 gram perak itu nisab untuk apa? Untuk ukuran perak. Dan ini yang rojih. Jadi patokan patokan zakat mal, zakat harta itu patokannya yang rojih pakai perak bukan pakai emas. Kalau pakai emas kan lama, mahal emas itu. Pakai perak lebih cepat. Karena kalau antum nabung nabung nabung, kenapa kita menguatkan lebih cepat? Karena orang fuqara wal masakin menanti itu loh. Orang-orang fakir miskin menanti menanti harta zakat tadi itu. Kalau kita menggunakan nisab emas kan lama. Kalau emas harus berapa kemarin? 20 dinar. 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni. Jadi kalau antum punya tabungan, tabung tabung tabung tabung tabung, kok tabungannya itu dibuka ternyata dibelikan emas kok mendapatkan 85 gram emas setahun padahal atau belum setahun itu nisabnya wajib zakat 2,5 persennya 2,5 persennya kenapa kita merojekan pakai yang perak karena perak itu murah harganya dan cepat selesai cepat sampai nisabnya karena cepat sampai nisabnya harta itu akan sampai kepada fukora dan masakin faham belum? Ewa, walaupun antum boleh milih tapi Allah alam ana lebih cenderung yang dikuatkan apa perak. Syekh Muhammad Hizam juga menguatkan perak. Paham ya? Masyaikh yang lainnya juga berpandangan perak itu lebih dekat karena perak itu cepat cepat sampai nisabnya. Berapa tadi? 595 gram. 595 gram mengeluarkan sama 25 persennya. Kalau antum bingung, diglobalkan dengan hitung-hitungan yang ada, antum hasil harta antum semuanya itu kalau sudah melebihi nisabnya dibagi 40. Paham ya? Dibagi 40 Hasil dari itu itulah yang kamu zakatkan. Hasil pembagian 40 itulah yang antum zakatkan, seperti itu. Nah, kita lihat dikit lagi. Kata beliau barakallahu fikum wa tawdihu dzalik anna syai'a penjelasan mengenai hal tersebut bahwasanya sesuatu itu tidak kana lahu sababun kalau dia punya sebab wa syartun dan juga punya syarat fa faal tahu kemudian kamu mengerjakannya ba'da sabab kamu mengerjakan setelah sebab wa qabla syarat dan sebelum syarat fa jais ini boleh Syaratnya apa? Haul setahun penuh. Sebabnya kenapa? Nisab. Nah, kalau sudah datang sebabnya antum walaupun belum setahun boleh enggak zakat? Boleh. Faham maksudnya? Aywana ambarakallahu fikum zakat harta. Untuk zakat harta bedakannya para ulama membedakan zakat harta dengan zakat fitrah. Yang rajih untuk zakat fitrah seperti apa? Beras atau makanan pokok negerinya ketika Idul Fitri itu, menjelang Idul Fitri itu, itu yang rajih untuk fuqara ul masakin. Dua itu ada. Paham ya? Adapun untuk zakat harta delapan asnaf, delapan orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu untuk harta. Paham ya? Ahli zakat juga dapat, kemudian fuqara, masakin, ibnu sabil, paham ya? Yang eh, barakallahu gharim yang orang yang menanggung hutang, punya hutang banyak itu dapat semuanya itu kalau zakat harta. Kalau zakat mal, nah barakallahu fikum, na'am tu'matul masakin. Makanan untuk orang-orang miskin. Paham ya? Sehingga kalau orang kaya walaupun dia adalah pembagi zakat fitrah ya enggak dapat setelah dalil yang sahih. Paham ya? Itu karena zakat fitrah diuntukkan apa? Diperuntukkan karena ini tu'ma tu'matul masakin makan orang miskin. Paham ya? Kalau zakat harta, zakat mal ini kalau dia masuk dalam delapan asnaf, delapan macam orang sebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam surat apa itu? At-Taubah ya. Ya kan? dalam surat At-Taubah innama innama innama sadaqatu lil fuqara wal masakin dalam surat Taubah itu ya Ya kan? Abdurrahman? Ewa. Delapan bentuk delapan orang situ dapat. Faham ya? Itu pahami baik-baik. Nah. Kita lihat sini. Jadi ini penting sekali. Sebab ada, syarat belum. Enggak masalah. Karena sebab inilah yang menjadikan dia wajib untuk mengerjakannya. Bi khilafi ma law kana qabla syarat. Berbeda halnya kalau belum terwujudkan syaratnya. Alladhi yustaratu li yang dijadikan syarat tersebut apa? Untuk dibenarkan perbuatannya. Jadi kalau sebelum syaratnya ada bagaimana? Eh, itu beda. Li'anna syai'a alladhi yustarat lisihah. Karena sesuatu itu eh, yang apa? Sesuatu yang disyarat untuk benar, untuk sahih, labudda min wujudi harus ada. Contohnya apa? Antum sholat Disyaratkan apa? Thaharah. Orang sholat salatnya suci gitu loh. Lah kalau dia sholat kok belum suci, sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena syaratnya belum terpenuhi. Karena syaratnya diikat dengan perbuatan. Perbuatan itu enggak sah kecuali dengan syarat tadi itu. Paham ya? Yaitu wudhu atau tayamum atau yang semisalnya kan itu. Nah, tapi kalau ada sebab ada syarat, sebab itulah jadi inti patokannya. Faham maksudnya? Ibrahim misan eh, ayo Kita lihat lagi apa kata beliau? Li'anna syai'a alladhi yushtarat li sihha la budda min wujudihi kal misal alladhi dzukira fil mas'alah. Seperti contoh yang disebutkan dalam masalah tersebut. Salat itu syaratnya apa? Harus taharah, harus suci. Lah kalau dia enggak suci kok salat, walaupun masuk waktunya sah enggak? Enggak sah karena syaratnya belum terpenuhi. Berbeda zakat tadi, zakat itu syaratnya haul, setahun penuh syarat sempurnanya. Tapi sebabnya apa kalau dia wajib zakat? Nisab. Jadi kalau dalam nisabnya walaupun walaupun belum setahun wajib zakat. Paham ya? Kalaupun dia nunggu setahun enggak masalah. Lebih dari itu ya jangan dihitung lagi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan itu zakat harta itu dihitung total semua simpanan dia berapa, Ingatnya ingat ya zakat harta itu bukan zakat rumahnya. Dia punya rumah ya rumah tempat itu jangan dizakati. Rumahnya walaupun harganya mahal itu rumah gitu loh. Mobil yang dia pakai, motor itu enggak dizakati. Eh, barakallahu fikum zakat itu adalah harta simpanan dia. Paham ya? Atau hasil perdagangan dia, hasil perkontrakan, hasil kerja dia. Intinya selain harta yang dipakai untuk makan. Paham ya? Seperti itu itu termasuk bagian daripada kesempurnaan zakat adalah apa tadi? Haul Walaupun belum sampai setahun tapi ini sudah sampai maka wajib zakat. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.